Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wahlul uqdatan milisani yafgahu gawli amma ba'du segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kita sehingga pada malam ini kita mendapatkan taufiknya serta inayahnya pada malam ini kita berkumpul guna menggali lagi lebih banyak ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad SAW Semoga upaya dan usaha ini benar-benar dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai amalan kebaikan kita yang akan kita banggakan nanti pada hari mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sampai kepada bab mabhatul ilm. Kita akan menjelaskan tentang bab mabhat al-ilm yaitu pembahasan tentang ilmu mulai malam ini sampai malam-malam berikutnya masih kita akan menerangkan tentang ilmu-ilmu agama yang wajib kita pelajari. Semoga kehadiran kita pada malam ini terhitung sebagai orang yang mencari ilmu sehingga benar-benar kita sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Galal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. I'lamu ma'asyiral ihwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yakin. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, semoga Allah memberikan kepada kami dan kepada kalian semua bil afiyah dengan kebaikan dan keyakinan وسلك بنا وبكم مسالك المتقين أنه لابد لكل مسلم ومسلمة من معرفة العلم dan semoga Allah memberikan jalan buat kita semua jalan-jalan yang telah diberikannya kepada orang-orang yang bertakwa amin ya rabbal alamin ketahuilah wahai saudara-saudaraku katalah Habib Abdullah Haddad annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilm. Harus hukumnya. Wajib hukumnya bagi setiap orang muslim baik yang laki maupun yang perempuan min ma'rifatil ilmi daripada mengetahui tentang ilmu. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina fi tarkihi abadan tidak ada sebuah keringanan bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk meninggalkan mencari ilmu selama-lamanya. A'ni al-ilm alladhi la yasihul iman wal islam biduni ma'rifatihi. Yang aku maksudkan di sini bukan semua ilmu tapi ilmu yang tidak akan sah iman tidak akan sah keislaman kecuali dengan mengetahuinya. Artinya di sini maksudnya kesimpulannya adalah ilmu agama yang dituju di sini yang harus dan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Tidak mungkin ada sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah SWT maupun Rasulnya bagi kaum muslimin untuk tidak belajar itu tidak ada. Jadi tidak ada suatu alasan apapun dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Alasan apapun itu untuk meninggalkan belajar ilmu itu tidak tidak ada sama sekali. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an disebutkan Lakat mannallahu 'alal mu'minina Sesungguhnya Allah taala telah memberikan kenikmatan Al-Mannan Zat yang memberikan segala macam kenikmatan telah memberikan kenikmatan kepada kaum muslim. Izba'asa fihim rasulan. Di mana Allah Ta'ala mengutus di dalam diri-diri mereka di antara mereka sebuah rasul, seorang rasul min anfusihim di mana rasul itu adalah salah satu daripada kalangan mereka, daripada manusia. yatlu alaihimul kita al yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah di mana rasul itu aku utuskan sebagai pemberian dariku kepada mereka untuk apa supaya mereka itu supaya rasul itu membacakan ayat-ayatku kepada mereka membacakan ayat-ayatku kepada mereka apa maksudnya ini adalah suatu rukun keimanan. Kalau tiga hal ini ada pada diri kaum muslimin, maka tidak mungkin keimanan mereka itu akan tipis sehingga gampang goyah, gampang dirobohkan, tidak. Pasti akan kokoh sekokoh para sahabat Nabi. Kalau tiga tiga rukun ini benar-benar kita laksanakan. Ini sebuah pedoman yang sudah diajarkan oleh Allah SWT. Berapa ayat bersanding tentang sifatnya Nabi dengan tiga rukun ini. Tujuan Nabi diutus untuk tiga hal. Yatlu alaihimul kita, yatlu alaihim ayati, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini kalau tiga hal ini ada pada diri kita semua, maka kita akan mendapatkan keimanan yang sangat kuat. Dan seharusnya setiap orang mukmin kalau ingin mendapatkan keimanan yang kuat atau Kata kasarnya itu kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang hakiki, maka hendaknya kita melaksanakan tiga hal ini. Yang pertama, kita harus mendengar. Biarkan telinga kita ini mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana kita mendengar? Belajar. Biarkan kita mendengar pengajian itu. Biarkan kita datang kepada orang alim itu. Yang namanya pengajian di mana-mana kebanyakan itu tidak ada yang pasang tarif itu tidak ada. Jadi siapapun yang datang ke sana tanpa memberikan uang. Sebuah kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak menggunakannya. Itu yang pertama. Kita harus mengenal dulu bagaimana harus kita datang. Walaupun hanya mustami bukan belajar, cuma mustami. Kita tidak karena namanya orang belajar itu bawa kertas ditulis ini tidak, kita mendengar saja. Cukup, itu baik sudah. Wa Nah, membuat mereka itu mendapatkan tazkiyatun nufus. Mereka itu bisa berhasil untuk menyucikan hawa nafsu mereka. Menyucikan jiwa mereka daripada godaan setan dan bisikan hawa nafsu. Nah, tazkiyah itu bagaimana? Belajar juga. Jadi semuanya itu kembali kepada belajar. Kemudian wa kitab wal hikmah. Dan sesungguhnya Nabi itu diutus untuk mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Allah dan hikmah-hikmah Allah. Sehingga semua kebaikan, semua kemakrifatan, semua ada pada diri Allah, ada diri Nabi Muhammad SAW. Semua sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. A sampai Z yang keluar daripada Nabi Muhammad semuanya itu intinya tiga hal tadi. Dan kalau kita sudah melaksanakannya dengan cara kita menghadiri pengajian seperti yang kita laksanakan pada uh, malam ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan keimanan yang kokoh seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jumlah tuh, sedangkan jumlah ilmu yang harus kita belajar itu berapa sih? Enggak enggak berat. Enggak membutuhkan waktu yang banyak. Kadang-kadang orang awam itu ada yang begini. Saya nggak mau hadir pengajian ah. Saya nggak mau belajar ilmu agama. Ah. Kenapa? Ia takut saya tahu. Yang tadinya saya nggak tahu, jadi kan nggak apa-apa kalau melakukannya. Kalau saya tahu, akhirnya haram saya melakukannya. Ini orang yang yang yang yang mempunyai etikat semacam ini itu salah, salah kaprah. Dan itu sudah pernah dikatakan kepada Ibn Mas'ud, sahabat Ibn Mas'ud. Di mana ada satu orang diajak untuk belajar, dia nggak mau. Kenapa alasannya? Akhirnya dia katakan, iya kalau saya tahu akhirnya saya menghindari. Kalau saya tidak tahu kan saya tidak apa-apa. Maka kata sahabat Ibn Mas'ud, engkau ini telah berpaling daripada ilmu agama bukan hanya keilmuan tapi pengamalan dan juga keilmuan dari dua hal dosanya itu. Jadi orang yang semacam itu tidak sama sekali tidak menjadi alasan yang membebaskannya daripada belajar ilmu agama tidak sama sekali tetap. Kenapa? Belajar ilmu yang wajib itu nggak banyak ilmu yang kira-kira keimanan kita sah, keislaman kita sah, yang membawa kebahagiaan bagi kita dunia akhirat itu tidak lama, tidak banyak. Katanya, wa tuh dan jumlahnya al ilmu billah, ilmu mengenai Allah. Itu harus kita ketahui dalam ilmu tauhid. Wa rasulihi dan ilmu pengetahuan tentang rasulnya juga dalam ilmu tauhid. Wal yaumil akhir ilmu yang berkaitan dengan hari akhir juga berkaitan dengan ilmu tauhid wal ilmu bima aujaballahu fi lahu minal faraid juga ilmu yang berkaitan dengan apapun yang diwajibkan oleh Allah taala untuk melaksanakannya daripada pekerjaan-pekerjaan fardu itu ilmu fikih kalau kita sudah wajib salat berarti wajib belajar tentang seluk-beluk salat kita wajib puasa berarti kita wajib belajar tentang seluk-beluk puasa kita berkewajiban haji, maka kita wajib sebelum melaksanakan haji belajar ilmu yang berkaitan dengan haji. Wabima aujabatarkahu minal maharim dan juga kita wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Itu saja. Tapi itu adalah sebuah sebuah kesimpulan sebuah kata-kata yang simpel tapi artinya banyak. Kalau kita melaksanakan itu semua itu sudah cukup. Itu yang wajib. Sedangkan selebihnya itu sunnah belajarnya. Nah tapi terkadang ada di antara kita. Bahkan yang hadir dalam pengajian mungkin rukun sholat dia tidak tahu. Syaratnya sah sholat dia tidak tahu. Kan nggak sah hukumnya. Gitu. Oleh karenanya marilah kita sama-sama mempelajari ilmu yang wajib dahulu sebelum ilmu yang sunnah itu. Kita pelajari. Kita sekarang sudah berkewajiban untuk Sholat, puasa, itu wajib zakat belum tentu, haji belum tentu. Kemudian menghindari pekerjaan-pekerjaan yang haram itu banyak berkaitan dengan anggota dohir maupun anggota batin. Anggota dohir itu seperti lisan kita, nggak boleh berbohong. Berbohong itu apa? Riba itu apa? namimah itu apa? Hanya mau pelajari itu saja, sudah beres. Sedangkan yang biasa kita pelajari dalam pengajian itu kan tentang bagaimana bahayanya namimah, bagaimana bahayanya ribah itu diceritakan begini-begini ceritanya, hadisnya begini-begini. Itu enggak enggak wajib dipelajari. Itu cuma sesuatu yang lebih saja. Tapi yang penting kita tahu namimah itu gimana sih? Hukumnya apa? Riba itu bagaimana sih? Definisinya riba itu apa? Kemudian hukumnya bagaimana? Oh begitu. Cukup kita tahu, sudah selesai. Begitu pula riba kita mau berjual beli, ada sesuatu yang dilarang, menipu orang, bermuamal dan muamal riba. Menipu orang itu apa sih? Kategori menipu itu bagaimana? Terus yang dimaksudkan dari riba itu bagaimana? Itu wajib kita pelajari yang semacam itu. Itu yang dimaksudkan dengan kita itu wajib tidak ada alasan sama sekali bagi setiap muslim baik yang laki maupun yang perempuan untuk meninggalkannya. Waqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Itu dasar hadisnya kenapa kita wajib belajar ilmu agama. Wa gala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu agama walaupun di negeri Cina. Wasin iklimun ba'idun min ab'adil mawadi. Sedangkan Sin Negeri Cina adalah suatu tempat yang sangat jauh, bahkan tempat di antara negara yang paling jauh dari Arab Saudi. Wa qalilu minan nasi alladhi yasilu ilaihi Sedikit sekali dari kaum muslimin pada waktu itu yang sampai ke negeri Cina karena saking jauhnya. Fa idza wajaba 'alal muslim an yatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahall ba'id fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama'. Kalau seumpama Nabi telah menegaskan dalam hadisnya tersebut, wajib belajar ilmu walaupun di negeri Cina. Negeri Cina adalah suatu tempat yang sangat jauh yang tidak akan sampai ke tempat itu kecuali orang yang sedikit saja. Itu wajib. Kalau seumpama tidak bisa belajar ilmu agama di tempatnya, wajib kita belajar walaupun sampai berpergian ke negeri Cina. Apalagi yang hidup di antara ulama kata Allah Apalagi yang di sekitarnya ada ulama. Yang jauh pun kita wajib mempelajarinya, wajib kita pergi ke sana, apalagi yang hidup di antara ulama. Lalu kata beliau, "Fakaifa yajibu alaihi idza kana ulama wa hukuhu fi fi talabihi katsiru ma'unatin?" Maka bagaimana sekiranya orang yang hidup di antara ulama itu merasa tidak wajib belajar ilmu? Dan untuk mendapatkan ilmu itu dari ulama itu tidak membutuhkan biaya. Hanya biaya jalan, biaya transportasi untuk sampai ke rumah kiai itu. Wala rumah syakoh dan tidak ada kesulitan sama sekali. Kalau kita pikirkan zaman sekarang ini yang menyulitkan kita untuk hadir ke pengajian itu tidak ada. Nonsen kalau mengatakan banyak kesulitan-kesulitan itu tidak ada. Apa kesulitannya? Cuma kita pergi ke masjid hanya dari habis maghrib sampai habis isya Cuma yang mencegah kita untuk berangkat, yang mencegah kita untuk melaksanakannya, yang mencegah kita untuk mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah setan. Kenapa? Dia nggak mau. Dia itu sudah bersumpah kepada Allah SWT. Sumpahnya apa? La'awiyannahum ajmain. Dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, lihat, aku bersumpah dengan namamu. Aku akan jerumuskan mereka manusia semuanya supaya menemani aku nanti di neraka. Kalau mereka belajar, wah akhirnya mereka tahu ini haram, ini halal, yang halal dilaksanakan, yang haram dijauhi. Rugi dia. Oleh karenanya dibuatlah kesulitan demi kesulitan, bisikan demi bisikan, godaan demi godaan yang menghalangi dia untuk pergi mencari ilmu agama. Oleh karenanya obatnya satu. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam menghadapi cobaan-cobaan itu, godaan-godaan tersebut maupun bisikan-bisikan itu caranya satu. Apa itu? Jadikan semua pikiran kita hanya kepada Allah. Jadikan semua pikiran kita hanya untuk Allah. Jadikan semua pikiran kita hanya mengenai Allah. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi saw alaihi wasallam. Man kana hammuhu fillah kafallahu hammah. Barang siapa yang semua pikirannya hanya karena Allah, hanya mengenai Allah, hanya dalam Allah, maka semua urusannya dia Allah yang akan menggampangkannya. Kan yang namanya setan itu kan sering mengelabui kita, membisiki kita, menggoda menggoda kita itu, menggoda keimanan kita itu karena hal-hal yang sifatnya itu duniawi kan. Itu kan salah satu daripada urusan. Urusan-urusan yang selalu kita pikirkan. Kalau sudah kita pikirkan hanya Allah SWT, maka semuanya akan ikut, akan digambangkan oleh Allah SWT. Apakah ada buktinya? Ada. Biarkan. Apa maksudnya hammuhullah? Hammuhu Allah. Pikirannya itu hanya Allah. Tidak berbuat apapun, tidak bergerak, tidak berdiam, hanya Allah. Saya datang ke masjid untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saya keluar dari masjid untuk mencari uang, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saya mau tidur untuk mendapatkan ridho Allah supaya besok saya siap lagi untuk bekerja untuk menafkahi keluarga. Saya makan untuk mendapatkan ridhonya Allah, semuanya karena Allah. Nah, ini orang semacam ini itu hidupnya itu akan tenang. Apakah ada buktinya? Ada, Pak. Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat-sahabatnya. Setelah beliau itu menjelaskan tentang hadis tersebut tadi. Ada dua orang dari Bani Israel. Dua-duanya kaya. Banyak harta, banyak anak. Yang satu pikirannya hanya karena Allah. Yang satu pikirannya karena hartanya, karena anak-anaknya. Sehingga yang satu ini yang pikirannya karena Allah sangat roman dia. Bersedekah. Uangnya digunakan untuk membantu orang. Uangnya digunakan untuk kebaikan tidak dipikirkan anak bagaimana nanti itu tidak dipikirkan karena pikirannya cuma Allah. Apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhoi Allah, maka dia akan laksanakan sesuai dengan keinginan Allah dan keridhaan Allah. Apakah bisa kita mendapatkan itu semua? Ada. Allah Ta'ala sudah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Mengajak kita untuk berbuat baik. Ini rumahnya Allah sedang dibangun. Mari bantu rumahnya Allah. Pondok-pondok agama yang dibangun untuk supaya mereka belajar mengetahui tentang ilmu Allah. Mari bantu rumah-rumah Allah. Itu adalah lembaga-lembaga Allah, bukan milik perorangan, tidak lembaga-lembaga Allah. Jadi semua itu menarik kita. Ada orang yang butuh bantuan, datang kepada kita. Allah meminta kita untuk supaya membantu dia. Berarti kalau kita membantu dia, kita sudah membantu dengan keridhaan Allah. Kita sudah membantu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bukankah Allah Nabi SAW bersabda dalam hadis kesinya Wahai hamba-hambaku, aku minta kalian supaya kalian memberikan aku pakaian. Pasti aku akan berikan pakaian kepada kamu. Sehingga ditanyakan ya Rasulullah, Allah tidak butuh pada pakaian. Maka Nabi SAW menjelaskan tidak seperti itu. Bukankah banyak orang yang butuhkan pakaian datang kepada kalian membutuhkan pakaian? Kalau kalian berikan mereka pakaian berarti kalian telah memberikan pakaian Allah. Allah Ta'ala merasa lapar. Kamu tidak berikan makanan pada dia. Bagaimana Allah lapar? Dia memberikan kami kenyang. Berikan, beliau yang memberikan kami lapar. Bukan begitu kata Nabi Muhammad. Tapi datang orang yang tidak punya, orang yang lapar datang kepada kamu, meminta sesuatu, kami kamu tidak berikan dia sesuatu. Berarti kamu tidak memberikan makanan Allah. Jadi ini semua adalah hal-hal yang membuat kita itu tertarik untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Allah. Yang tujuan kita di dalam melaksanakannya karena Allah. Akhirnya yang satu tidak. Yang mau mengeluarkan uang pikir, nanti uang ini dibutuhkan sama anak saya. Uang ini dibutuhkan sama istri saya. Uang ini untuk modal ini, modal ini dan lain sebagainya. Akhirnya pelit dia dan ini sesuai dengan bisikan-bisikan setan dalam Al-Quran. Inna syaitana ya'idukumul fakra. Sesungguhnya setan selalu mewanti-wanti kalian, menakuti-nakuti kalian dengan kefakiran. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bersabda dalam hadisnya, tidak akan keluar sedekah kecuali setelah melewati 70 setan. Jadi sampai melewati 70 setan. Satu setan keluar, digoda lagi satu setan berikutnya. Satu setan lepas, goda lagi setan yang ketiga. Dan begitu seterusnya sampai 70 setan. Kalau sudah lewat 70 setan, baru sodako itu akan keluar. Jadi bisa jadi, sodako itu adalah sebuah amalan kebaikan yang paling sulit untuk dilaksanakan. Dan ini ada ceritanya kan, sering saya ceritakan. Supaya kita tahu, yang semacam ini banyak Buktinya banyak. Di antara buktinya adalah pernah Al Habib Ali bin Muhammad Haji Saibul Maulid radhiyallahu anhu wa Beliau menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Dan beliau sempat juga ber, berkata bahwasanya sodako itu walaupun utama tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Sodako itu tidak akan keluar kecuali setelah melewati 70 setan. Dijelaskan. Subhanallah ada satu orang muridnya yang ingin melaksanakan keutamaan sedekah tersebut. Dia pulang ke rumahnya, diambil uang untuk bersedekah. Begitu dia ngambil uang di lacinya ketahuan sama istrinya. Akhirnya ditanya, "Buat apa itu, Bang?" "Oh iya, saya mau bersedekah," katanya Habib Ali Habsyi begini begini begini begini. Apa kata istrinya? "Jangan, Bang, kita kan masih butuh. Anak kita butuh. Ini butuh, kebutuhan dapur begini dan sebagainya." Akhirnya banyak-banyak alasan nggak jadi. Dia balik kepada Habib Ali Habsi. Hanya bilang, "Gal Habib Ali Habsi, Anda mau melapor." Melapor apa? Apa yang engkau katakan tadi tentang hadis Nabi itu benar adanya. Jangan pun saya melewati 70 setan, satu setan di rumah saja saya tidak bisa melewati. Nah, jadi ada aja. Ente lihat ya. Contoh, sembama di di saku saku kita ada uang 10 ribu. Kita mau keluarkannya, itu berat rasa. Kayak kayak nyangkut gitu tangan kita nyangkut gitu nggak keluar keluar yang bikin sangkut siapa ya setan dia nggak tertidur karena apa Sodako sadaqah ugoda berrahman yang namanya sodako itu kalau diterima oleh Allah Ta'ala dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak gampang nah ini akhirnya yang satunya suka sodako yang satunya pelit tidak sodako lalu Nabi meneruskan ceritanya Akhirnya dua orang ini dibangkitkan oleh Allah SWT. Ini ceritanya Nabi dalam hadis yang pasti akan terjadi dan jadikan sebuah pengalaman yang baik buat kita, yang tidak baik jangan kita ambil. Begitu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dua orang ini ditanya Pertama kali orang yang loman itu Yang semua pikirannya hanya karena Allah itu ditanya Eh kamu kan saya berikan kekayaan Kemana kamu gunakan kekayaan yang aku berikan kepadamu Jawabannya dia, Gali Arab, aku gunakan kekayaan yang engkau berikan. Nah, coba lihat ya. Aku gunakan kekayaan yang engkau berikan. Siapa yang berikan? Allah. Bukan siapa-siapa, Allah. Jadi kalau bolehlah kita teliti, bolehlah kita bikin riset. Orang-orang kaya yang dibangil saja. Coba kita lihat bikin riset. Dulunya orang nggak punya, sekarang kok bisa punya dia. Bikin kita riset. Cari, mereka itu orang-orang pintar, orang orang kolomrat, tapi cari tahu yang sebenarnya. Maka pasti mereka kematakan bahwasanya saya sudah berusaha, saya sudah kalkulasi begini, tapi subhanallah sesungguhnya yang membuat kaya saya bukan ini, tapi ada sesuatu kejadian. Pasti mereka mengatakan begitu. Bukan kalkulasi kita, bukan hitung-hitungan kita, tapi Allah yang memberikannya. Aku gunakan ya Allah kekayaan yang kau berikan untuk tujuan mendapatkan ridhamu dan sesuai dengan yang engkau perintahkan. Kamu tidak tinggalkan untuk anak-anakmu, gal tidak ya Rob. Aku gunakan semua untuk mendapat ridhomu dan aku yakin bahwasanya anak-anakku engkau yang menanggungnya. Lalu apa jawaban Allah Ta'ala? Kalau begitu, engkau telah melaksanakan sesuai dengan perintahku dan anak-anak kamu semua menjadi tanggunganku dan aku akan kayakan sepertimu juga. Sehingga dalam waktu setahun dalam waktu setahun mereka semua anaknya yang berjumlah banyak itu semuanya menjadi kaya seperti ayahnya. Sedangkan yang satunya. Ini kan sebuah contoh. Ini lebih contoh ini lebih daripada film eh, bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah bisa jadi legenda yang benar-benar nyata, bisa jadi tidak. Ini hadis Nabi yang berbunyi. Nabi yang menjelaskan, Nabi yang menceritakan dan ini sudah pernah terjadi. Artinya apa? Orang yang baik seperti ini akan jadinya dan orang jelek pasti seperti ini jadinya. Akhirnya ditanyakan Allah Taala, kemana uang yang aku berikan kepada kamu? Kekayaan yang aku berikan kepada kamu itu untuk apa kamu gunakan? Maka jawabannya Galiarok, ya aku kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya. Aku takut mereka itu nanti hidup dalam keadaan melarat. Aku takut mereka itu hidup dalam keadaan susah oleh karenanya aku tinggalkan, aku tabung untuk mereka semuanya. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Ketakutan kamu itu aku akan laksanakan kepada anak-anakmu. Kamu takut mereka itu menjadi fakir, maka sekarang aku akan jadikan mereka itu semua fakir. Kekayaan yang punya, yang dia punya banyak, tidak akan membawa keberkahan bagi anak-anaknya. Dalam waktu setahun uang itu habis semuanya. Tidak tersisa. Sehingga dalam waktu setahun kata Nabi Muhammad, mereka semuanya minta-minta di jalanan. Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa. Jangan sampai kita itu tergoda, terbisiki oleh bisikan dan godaan setan bahwasanya kekayaan itu kita yang dapatkan walaupun kita memang kita harus usaha, kita harus usaha. Tapi lihat, usaha-usaha yang kita laksanakan kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah tidak akan terlaksana. Berapa banyak, Pak? Itu yang namanya rumah makan di pinggir-pinggir jalan bagus rumah makannya enak makanannya tapi nggak ada yang datang akhirnya belum tikar berapa banyak yang namanya rumah makan itu bukan di pinggir jalan di dalam desa tapi subhanallah yang datang banyak bahkan bisa bikin cabang di mana-mana saya tadi bangket bawa anak-anak ke Malang Waktu pulang dari Batu Malang saya melihat ada rumah makan Pak Saleh cabang Pandaan. Kok bisa gitu? Jadi bukannya di Pandaan cabangnya Malang, yang di Malang cabangnya Pandaan. Kan luar biasa. Pandaan lebih kecil, bahkan bukan di Pandaan tempatnya. Bukan di kotanya, tapi di pelosok masuk dalam masih bisa dia mendapatkan rezeki. Bukan kayak itu motif membuka kepada hati kita, nurani kita bahwasanya kekayaan itu Allah yang memberikan bukan siapa-siapa. Oleh karenanya coba Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk berzikir selalu habis sholat. Apa itu? Allahumma la mu'tiya lima manat wala mani'a lima atait wala yang fauzal jaddi mikal jad. Tidak ada yang bisa memberikan kalau engkau mencegahnya. Tidak akan ada yang bisa mencegah kalau engkau memberikannya. Itu sudah pasti. Jadi semua isi doa pun yang kita lantunkan, yang kita baca, zikir pun yang kita baca, yang diperintahkan Nabi, semuanya itu membawa hikmah bagi kita. Cuma kita tidak mau mencarinya, tidak mau mengulasnya, tidak mau mencari tahu artinya ini apa sih. Dan kita tidak mau mengimaninya. Oleh karenanya, jazakallah Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan semuanya untuk kita. Sebaik-baik Nabi yang kita punya. Bahkan beliau selalu mengucapkan, aku tidak mengetahui ke, ke, suatu kebaikan pun kecuali sudah aku sampaikan kepada kalian. Dan aku perintahkan kalian semua untuk melaksanakannya. Dan aku tidak mengetahui sesuatu kejelekan maupun keburukan pun kecuali sudah aku peringatkan kalian dan aku larang kalian untuk melaksanakannya. Jadi semuanya sudah ada. Oleh karenanya marilah pikiran kita hanya karena Allah. Kita belajar, kita kuras ilmunya supaya apa? Supaya kita itu mempunyai panutan, mempunyai konsep dalam kita melaksanakan keseharian kita itu ada konsepnya. Saya mau berdagang harus sesuai dengan ridho Allah yang dilarang kita tidak mau melaksanakannya. Jangan kamu katakan bahwasanya kalau seumpama saya mendapatkan uang itu dengan penipuan, berarti saya mendapatkan nominal yang banyak. Nominal yang banyak buat apa kalau tidak ada keberkahannya? Dan itu pasti, setiap nominal yang kita yang kita dapatkan, uang yang kita rasakan dengan yang kita dapatkan dengan haram, maka pasti tidak ada keberkahannya. Oleh karenanya, lebih baik mana? Contohnya itu seperti ada seseorang yang menjual kaki lima, penjual kaki lima. Dia setiap hari mendapatkan uang 20 ribu. Tapi berkah. 20 ribu itu bisa menghidupi anaknya. Bisa menghidupi dirinya. Bisa menjadikan dirinya itu eksis dalam berjualan walaupun kaki lima. Suatu waktu dia disogok, dikasih tahu sama seorang kalau kamu mau dapat uang cepat Gimana caranya? Jual narkoba. Jual narkoba. Akhirnya apa? Karena dia kepincut, ingin jadi kaya cepat, akhirnya dia berjualan narkoba. Dengan modal yang sedikit, hasilnya untungnya banyak. Sebulan, dua bulan, tiga bulan lancar. Uang yang dikumpulkan sudah 40 juta pak. 40 juta. Setelah tiga bulan ketahuan sama polisi. Ditangkap sama polisi Akhirnya uang 40 juta itu untuk nebus ini, nebus ini dan sebagainya itu itu masih kurang, Pak. Lain lagi dia masuk ke dalam penjara, lalu keluarganya bagaimana? Dibiarkan terlantar begitu saja? Nah, inilah suatu gambaran kalau harta yang kita dapatkan dengan tanpa keberkahan seperti ini. Dan tidak ada yang namanya harta yang kita dapatkan dengan kemaksiatan kemudian membawa berkah, nggak ada. Kalau seumpama ada semacam itu, sesungguhnya bukan keberkahan, tapi istidroj itu namanya. Dari saking murkanya Allah, dari saking bencinya Allah kepada orang ini, akhirnya diberikan seakan-akan apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Padahal Allah Ta'ala ingin menjadikan dia itu tambah jauh, tambah jauh, tambah berdosa, tambah berdosa. Supaya dia itu lebih dalam lagi nerakanya na'udzubillah. Itu maksudnya istidraj itu. Sering saya ceritakan kepada para hadirin tentang bagaimana ada seorang yang dia itu kerjanya bisnisnya itu di Surabaya itu eh, penjual besi tua sampai dia itu mendapatkan julukan Raja Besi kaya raya uangnya itu miliaran rupiah nggak pernah datang ke kiai nggak pernah datang ke habaib Kan katanya kalau datang ke kiai minta doanya, suan dan sebagainya, itu membuat berkah katanya. Ini nggak pernah sama sekali. Setiap tahun haji dan dia juga uang yang hasil yang didapatkan itu juga ditambahkan jadikan sebuah modal untuk apa? Sebuah rentenir. Butuh modal? Silahkan telepon. Hanya cukup dengan menggadaikan PBKB, menggadaikan HP dan sebagainya. Yang semacam semacam itu loh. Akhirnya suatu waktu dia berkata begini, saya ini orang sukses, setiap tahun bisa haji. Saya tidak pernah suan sama kiai. Saya melakukan riba, tapi saya berkah, uangnya banyak. Alhamdulillah, nggak kurang. Anak-anak saya itu rata-rata mobilnya itu Innova. Subhanallah nggak lama dari ucapan dia kira-kira seminggu atau dua minggu. Ini keluarganya sendiri yang cerita kepada saya. Celakaan celakaan sampai mobil itu ringsek. Dan kakinya yang sebelah kanan hancur. Setelah kakinya hancur, akhirnya dia difonis oleh dokter harus dipotong, diamputasi. Akhirnya dia nggak mau hidup dalam dengan satu kaki, nggak mau. Maka saya punya uang banyak, saya mau pergi ke Singapura, berangkat ke Singapura. Dia wirawiri ke sana selama enam bulan, uangnya habis semuanya enam bulan uangnya habis dan kakinya belum bisa disembuhkan pakai terapi maksudnya pakai laser merah apa gimana gitu tapi tetap nggak berhasil dan uangnya sudah habis ludes setelah itu apa sekarang ini saya tidak sebutkan dia di mana Wallahualam. alam yang penting sekarang ini dia minta-minta begini coba lihat jangan kita berani-berani kepada Allah Taala yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang memberikan senangan, memberikan kebahagiaan, memberikan kesusahan juga Allah. Allah yang seperti Allah Tuhan kita yang memberikan semuanya yang kita tantang. Apa kekuatan kita? Kita punya apa? Kita sakit saja kita tidak bisa mengatasinya. kalau kita pusing bisa kita supaya tidak pusing, kita minum obat dulu. Kenapa kita tidak katakan saya tidak mau sakit, saya tidak mau rugi, saya tidak mau susah. Kenapa kamu susah? Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu rugi? Bukankah itu suatu tanda bahwasanya kamu tidak mempunyai apa-apa? Kamu sangat lemah. Yang berkuasa adalah Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada yang bisa melaksanakan apapun juga. Bahkan ditantang oleh Allah Ta'ala. Kalau semua manusia yang ada di dunia, semua jin yang ada di dunia, membantu kalian, memberikan kemanfaatan bagi kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terlaksana. Begitu pula sebaliknya. Kalau mereka semua law istama al insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad alaik. Kalau mereka semua berkumpul untuk memberikan kemadaratan kepada kalian, kalau Allah tidak menghendaki juga tidak mungkin terlaksana. Untuk itulah kita hidupnya untuk itulah. Jadi kita hidup untuk supaya kita menghadapi ujian demi ujian, cobaan demi cobaan dengan tujuan utama orientasi kita Allah, ridha Allah, semua berkaitan dengan Allah. Tatkala kita mau berbuat dosa, ingat Allah melarang, jangan kamu lakukan. Nanti pasti banyak motorotnya. Bukan hanya pada fisik kamu, kepada psikis kamu, juga pada harta kamu, kepada keluarga kamu itu pasti. Untuk itulah kita hidup. Oleh karenanya, mari kita sama-sama kita belajar lagi yang banyak supaya kita itu ada konsep di mana konsep itu akan mengajarkan kita, menuntun kita kepada kejalan kebahagiaan. Yang penting bagaimana usahakan kita ini hidup di dunia jangan sampai menjadi beban bagi orang. Jangan sampai kita berbuat salah kepada orang, jangan sampai kita berbuat dosa kepada Allah. Itulah tujuan hidup kita seperti itu. Oleh karenanya, ya ada saja kita keluar nanti dihina orang, kita keluar disakiti orang, kita keluar kita punya tetangga yang mengambil harta kita, keluarga mengambil harta kita, itu semua cobaan. Allah yang menghendaki itu semua. Oleh karena saya, saya katakan selalu bahwasanya semua manusia ini yang kita oleh Allah Taala itu adalah cobaan bagi kita semua. Orang tua cobaan buat anaknya, anak cobaan orang tua, guru cobaan buat muridnya, murid cobaan buat orang tuanya. Semuanya untuk apa? Guru, misalnya. Jadi coba oleh murid-muridnya. Ada muridnya yang nakal, ada muridnya yang nurut, ada muridnya yang tidak menghormati, ada muridnya menghormati. Ketika muridnya tidak menghormatinya, pengen tahu gurunya itu gimana? Marah apa tidak? Sesuai dengan ridha Allah atau tidak? Kalau dia itu dihormati, dia pengen tahu Allah Taala pengen tahu apakah dia sombong atau tidak. Jadi semuanya itu ke situ. Semuanya itu tujuannya ke sana. Dan figur yang harusnya kita jadikan sebuah contoh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beruntung bagi mereka-mereka yang hamuhu hanya karena Allah, pikirannya hanya karena Allah, tidak karena sesuatu apapun. Jadi barang siapa yang pikirannya karena Allah, maka semua kesumpekannya, semua kesusahannya, semua problemnya, semua kesulitannya Allah yang akan me me me menyelesaikannya satu persatu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli shayin amra. Gadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencarikan solusi bagi semua kesulitannya dan Allah akan memberikan rezeki dengan yang tidak dia duga sebelumnya dan ketahuilah bahwasanya Allah yang menyampaikan segala urusan kalian Allah yang menyampaikan dan sesungguhnya Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan takdirnya jadi kita tidak ngapa-ngapain sebetulnya kita itu hanya menjalani sesuai dengan keinginan Allah oleh karenanya banyak pasrah kepada Allah SWT Banyak kita itu berusaha untuk melihat Apa sih yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Oh mungkin ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Ta'ala untuk kita Mari kita jalani sambil kita menunggu apa hikmahnya di balik itu Itulah maksud tujuan kita hidup seperti itu Supaya kita bisa seperti Nabi Supaya kita bisa seperti sahabat Supaya kita bisa seperti para tabiin Supaya kita bisa seperti para ulama nah, Untuk apa mereka ada? Untuk supaya menjadi penguat bagi kita Baik, Nabi ada, contoh buat kalian, sahabat ada, contoh buat kalian, para ulama ada, contoh buat kalian. Maka hendaknya mari kita sama-sama banyak belajar terutama apalagi ini berkaitan dengan ilmu ya. Lalu kata beliau, "Faida wajaba fa amma ulumul Islam fatarji'u jumlatuha ila gauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adapun ilmu-ilmu tentang keislaman Tadi keimanan, sekarang keislaman. Fatarji'u jumlatuha maka keseluruhannya kembali kepada sabda Nabi SAW hina sa'alahu Jibril ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam fil hadisil masyur dalam hadis yang sangat terkenal faqala ahbirni anil Islam beritahukan kami tentang agama Islam qala al Islam Islam itu antashhada an la ilaha illallah dengan kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammad dan Rasulullah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah wa tuqimas shalah melaksanakan salat wa tu'tiz zakah melaksanakan zakat wa tasuma Ramadan berpuasa pada bulan Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila dan hendaknya kamu melaksanakan haji jika kamu mampu Semagalah lahu ahbirni anil iman. Lalu kabarkan aku, berita, beritahukan aku tentang keimanan dolal iman untuk tu'mina hendaknya kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusuli dan kepada utusan-utusannya wal yaumil akhir dan pada hari akhir wal qadari dan percaya dan beriman kepada segala macam qadar kebaikannya maupun keburukannya datangnya hanya dari Allah al hadis bitulihi itulah yang harus kita belajar oleh karena kita minta kepada Allah swt kepada Allah Ta'ala Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat berbakti kepadanya Dan menyerahkan segala urusan kita kepadanya Dan banyak bertawakal berserah diri kepadanya Dalam segala urusan kita Yang kadang-kadang kita anggap bahwasanya kita mampu untuk melaksanakannya Tanpa kita bersandar kepadanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim kami adalah hamba-hambamu yang sangat lemah, yang sangat doif, yang sangat naif, yang sangat bodoh akan ilmu-ilmu yang engkau sudah ajarkan kepada para utusan-utusanmu ya Allah. Ya Allah, gampangkanlah kami untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang engkau bagikan itu ya Allah. Gampangkanlah kami untuk mempelajarinya ya Allah. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang sangat menyulitkan ini dalam keadaan menyenangkan ya Allah. Ya Allah jadikan segala keputusanmu yang pahit yang tidak enak kami rasa jadikan kami termasuk yang merasakannya dengan lazat ya Allah dengan penuh kelazatan ya Allah ya Allah jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang kau penuhi hati-hati kami dengan cahaya keimanan sehingga kami beriman dengan sesungguhnya keimanan bahwasanya yang namanya rezeki yang namanya jodoh yang namanya hidup dan mati semua engkau telah tentukan ya Allah ya Allah jadikanlah kami termasuk yang merasa aman di dalam hal yang demikian itu ya Allah sehingga urusan kami hanya di dalam hal yang engkau tidak jamin ya Allah surga kami atau neraka kami yang memang engkau tidak menjaminnya kecuali dengan kami melaksanakannya di dalam keseharian kami ya Allah gampangkanlah kami untuk melaksanakan semua perintahmu ya Allah jauhkanlah kami gampangkanlah kami untuk menjauhi segala larangan-laranganmu ya Allah sehingga kami berhak untuk mendapatkan ridhamu ya Allah Ya Allah, ingatkanlah, berikanlah peringatan kepada saudara-saudara kami yang sesama muslim ya Allah. Tatkala mereka sekarang ini sedang jauh dan mabuk di dalam kemaksiatannya, ingatkan mereka semua ya Allah, karena mereka adalah saudara-saudara kami sesama muslim ya Allah. Mereka hanya tidak tahu ya Allah. Kalau mereka tahu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mungkin mereka tidak akan seperti itu ya Allah. Oleh karenanya ingatkan mereka ya Allah, ampunkan kesalahan mereka ya Allah dan semua kesalahan kami serta kesalahan kedua orang tua kami ya Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Tancapkanlah keimanan dalam hati kami. Tancapkanlah di dalam hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada kasih Muhammad SAW yang menjadi modal bagi kami untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, modal bagi kami untuk penyinaran dalam kuburan kami nanti sehingga kami merasa dalam kenikmatan di dalam kuburan kami nanti, bukan dalam keadaan terasing, bukan dalam keadaan sengsara ya Allah. Ya Allah senangkanlah kami hidup kami di dunia senangkan ya Allah di alam mahsyar di alam barzah disenangkan ya Allah alam mahsyar senangkan ya Allah dan jadikanlah kami semua yang ada di tempat ini dan semua kaum muslimin di atas di muka bumi ini semuanya di dalam keridhaanmu di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin